Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia TV One Titian Kolbu yang dirahmati dimuliakan cinta ya Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali saya Siti Kirani di pagi hari ini kembali menjumpai Anda Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Tentunya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Sama sehatnya dengan Ustadz yang sudah berada di sebelah saya Assalamualaikum Ustadz Sehat banget Ustadz Mike ya <laughs> Ya. Alhamdulillah, ya. Masya Tambah bulat <laughs> Baik, dan kami sekarang sudah berada di antara para jemaah Dari jemaah mana Bu? Radatul Jannah Ini Jannah. Subhanallah, ini masjidnya namanya? Ladatul Jana, ini beserta jemaahnya di daerah Kalimalang ya Bu ya, Jakarta Timur. Nyasar juga saya ke sini. <laughs> Baik pemirsa, insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap keluarga. Dan seperti yang kita tahu di era globalisasi ini dengan komunikasi yang sudah semakin canggih, internetan, email segala macamnya itu bisa membuat pergaulan anak-anak kita khususnya ya Bu ya semakin istilahnya dalam luar, eh, luar negeri pun juga istilahnya kita bisa interaksi langsung dengan adanya kecanggihan teknologi. Nah Ustaz, bagaimana sih kita bisa istilahnya memagari, memfilter anak kita supaya tidak terkena terkontaminasi terhadap dunia luar. Kalau misalnya secara positif mungkin bisa menjadi ilmu ya Ustadz ya gitu. Tapi kalau misalnya ke arah-arah negatif kan ini bahaya juga bagi kita sebagai orang tua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kalau kita bicara tentang anak dan pendidikan serta globalisasi kita harus memilah-milah dulu siapa sih itu anak anak siapa kan seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna auladakum akbadukum Sungguh anak kalian adalah keratan jantung hati kalian jiwa kalian sugara'uhum umara'ukum kecilnya mereka itu merupakan pangeran bagi kalian mau apa saja dituruti bahkan dia pipis kita ketawa kalau umurnya 4 bulan kalau 14 tahun kita cubit bu Buat wa kubara'uhum a'da'ukum kalau sudah remaja dewasa menjadi penantangmu wa in 'ashu fatannuna wa in matu ahzanuna ini definisi anak dia besar berada di samping kita dia uji kita dia enggak ada kita sedih itu anak Nah, jadi anak adalah anak kita di dunia, anak kita di akhirat. Untuk itulah kita bahas anak, pendidikan dan globalisasi. Karena apa? Karena anak adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri, suami bisa mantan istri, bisa mantan suami. Ada mantan anak? Tidak ada. Tidak ada mantan anak. Subhanallah. Yang ada mantan anak hanya satu. Kalau dia sudah lakum dinukum waliyadin. Itu sudah kita bebas dari dia. Jelas, Bu? Nah. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ini ada tiga. Hay'ah manziliyah, hay'ah ta'limiyah, hay'ah ijtima'iyah. Bagaimana menghadapi itu? Ada tiga pendidikan. Satu, pendidikan atau lingkungan rumah tangga. Al-ummu madrasatul ula li auladiha. Dari kecil ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sekarang mbok. Karena mamanya nggak ada di rumah banyaknya. Nah, oleh karena itu jangan disalahkan nanti anak-anaknya dengan globalisasi. Pendidikan rumah tangganya siapa dulu yang mendidik dalam rumah tangga itu. Kalau internet yang mendidiknya, kalau SMS yang mendidiknya, kalau uh, Facebook yang mendidiknya, kalau Twitter. sinetron, Twitter yang mendidiknya, <laughs> jangan disalahkan. Yeah. Di mana orang tuanya? Pendidikan rumah tangga penting. Yang kedua, hai'ah ta'limiyah. Bagaimana pendidikan sekolahnya? Apakah ibunya pernah datang ke sekolah? Apakah bapaknya melihat di sekolah bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana mutu pendidikan itu sekolah? Itu juga tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, hai'ah ijtimaiyah. Di mana dia nongkrong? Di mana dia bermasyarakat? Bergaul dengan siapa ya? Bergaul dengan siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u mir'atu akhihi." Seseorang itu kalau mau melihat dari kawannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat di mana dia nongkrong, di mana dia bergaul, di mana dia magang. Ah, nah tiga inilah yang mendidik untuk menjadikan anak itu tumbuh. Kalau tiganya rusak ya rusak ini anak. Kalau pendidikan rumah tangganya tidak ada dari contoh dari ayahnya ibunya yang nggak sholat, naungzubillah Kan seperti itu. Dan yang lebih bahaya lagi bukan permasalahan ibadahnya, tetapi bagaimana ditanamkan anak itu dari kecil tentang pendidikan mengenal Allah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun tidak memerintahkan sahabat untuk sholat, puasa, zakat, haji, umroh, nggak ada. Yang ada lebih dari 1200 ayat turun tentang ma'rifatul ma'ad, mengenal tentang hari akhirat. 1500 ayat menurut mufasir berbicara tentang mengenal kepada Allah. Kenali dulu kepada Allah baru dia sujud. Kan begitu. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana akan ada bergetar hati kita kalau kita tidak kenal? Kan seperti itu. Ibu melihat waktu dulu waktu remaja, ini kan masih dewasa, dari remaja dulu. Ya kan ketika umur 17 dan sedang jatuh cinta, kalau ketemu dengan yang dia kenal itu deg-degan. Karena apa? Ada cinta kan begitu. Dia lewat di depan rumahnya juga gemeter walaupun yang satu lagi pacaran sama yang lain gitu ya. Nah, kita pun demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kepada Allah lebih utama dari ibadah yang tidak mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana anak kita suruh sholat yang tidak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pengetahuan agama lebih utama daripada sholat tapi Ustaz banyak kan sekarang ini kalau misalnya ditanya ibu-ibu lebih cenderung kepada gini Bu anaknya udah lulus ya, iya S1, S2 gitu Tapi balik lagi kalau ditanya anaknya Bu udah sampai ayat berapa Bu anaknya, surat berapa Pada mendem Ustaz Iya sayang ya Ustadz ya. Memang ibu-ibu begitu kalau bapak-bapak alhamdulillah. Kembali lagi bahwa pendidikan tiga lagi, pendidikan yang pertama adalah al-um, madrasatul ula li auladiha. Ibu, beruntung kalau ada ibu itu di rumah. Maaf, waktu kita kecil dulu pulang ke rumah, mana mama? Iya kan? Mana ibu? Iya kan? Kalau sekarang mana mbok? Orang tuanya nggak ada Bukan Islam mengajarkan untuk tidak boleh bekerja, silakan. Tapi kalau sudah bekerja, ingat engkau adalah seorang ibu dari anak-anak. Engkau adalah seorang istri. Ini biasanya kalau sudah keluar rumah dari gelap ke gelap, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau seandainya sudah terjadi sesuatu pada anaknya, baru kapok. Nah, baru meninggalkan pekerjaannya, baru duduk rapi, sudah telah. anak sudah sudah naudzubillah min dalik Tapi ketika anak dari kecil itu kalau bersama ibunya sharing dengan ibunya, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan au maqam, mengatakan alimu auladakum laisa fi zamanikum. Coba didik anakmu bukan pada zamanmu. Ini dalam sekali. Ya. Berarti kita sebagai orang tua harus tahu juga dunia anak anak yang sedang ini atau ngetren ya Ustadz ya. Biar istilahnya anak itu bisa menjadi sahabat kita jika kita sharing dengan anak gitu. Jangan sampai kitanya nggak tahu begitu. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ibu itu disuruh belajar. Hmm. Talabul ilm fariidhah. Hmm. Nuntut ilmu itu wajib. Iya, iya. Ya kan baik dari yang laki maupun perempuan. Ya. Bukan berarti biar aja yang bapak-bapak nuntut ilmu ibunya enggak tidak karena dia adalah pendidik iya dia pemberi diberikan amanah yang sangat luar biasa Baik. maka itu derajat ibu itu tinggi ibumu ibumu ibumu baru ayahmu kesian Bapak-bapak nggak ada baru yang keempat lagi subhanallah. <laughs> Baik. Nah, Ustaz kita akan lanjutkan ibu-ibu pastinya ada yang mau bertanya ya. Dan pemirsa setelah pesan-pesan berikut kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Siapakah beliau? Beliau akan bercerita tentang kehidupan anak-anak beliau dan beliau sendiri. Tetap bersama kami di Titian Kolbu, insya Allah. Ya Allah. Ya, berbicara mengenai peran orang tua dalam mendidik anak di era globalisasi ini pasti masing-masing ibu ataupun orang tua punya cerita sendiri dan pastinya setiap cerita itu kita bisa ambil hikmahnya seperti bintang tamu kita yang sangat istimewa yang kita akan eh, hadirkan saat lagi yaitu Ibu Tetilis Indriati yang akan memberikan pengalaman bercerita mengenai keluarganya langsung saja kita panggil ya silakan Tante Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat? Alhamdulillah Ya Allah Bu, makin cantik ya Bu ya <laughs> Aku manggilnya Tante aja deh ya. <laughs> Tante Tante sehat Alhamdulillah ya Alhamdulillah Anak sehat Alhamdulillah baik Nah Tante bisa uh, sharing sedikit Atau nanti uh, Tante bisa apa sharing juga dengan Ustadz mengenai yang seperti yang kita tahu semua ya bahwa beberapa waktu lalu uh, seorang Fethi Elis Indriati ini sepertinya mendapat pujian ya, gitu ya. E, dikala kita mendengar anaknya yang memang kalau sudah ibu pasti sangat kenal ya dengan Marcella gitu dan kejadian itu apa sih yang membuat tante Islanya bertahan kuat untuk bisa menemani anak subhanallah kalau kita lihat tayangan Bu ya ibu, aduh Bunda Teti ini subhanallah saat mensupport anaknya yang pasti doa dari orang tua tidak pernah lepas silakan Bunda ya seperti masyarakat semua orang juga tahu yang sudah saya alami. Iya. Memang pada awalnya terus terang saya sebagai manusia normal saya amat kaget ya. Saya berat menerima cobaan ini semua. Bahkan awalnya saya tuh kecewa, saya marah sama Allah gitu. Kenapa? Saya udah selalu berusaha di jalan baik, saya udah coba didik anak-anak saya juga untuk selalu menjalankan perintah Allah itu kenapa cobaan seperti ini awalnya saya seperti itu terus terang kayaknya bertentangan tapi maaf iya, tapi akhirnya setelah saya pikir semakin saya lawan, semakin saya nggak nerima, kok saya merasa semakin berat gitu. Sementara saya nggak ada siapa-siapa ya kan saya sebagai single parent saya hanya yang menemani saya Olivia pada saat itu. Tapi akhirnya saya coba terus kenapa saya mesti nyalahin Allah akhirnya saya coba mendekatkan diri saya dengan introspeksi ya ya introspeksi saya coba uh, ya dengan bersikir dengan sholat tahajud itu terus saya lakukan akhirnya alhamdulillah dengan jalan seperti itu saya bisa bisa melalui ini semua gitu loh. Dan juga alhamdulillah saya juga dapat kekuatan justru dari anak-anak saya yang di dalam karena bukan satu orang kan yang di dalam itu ada empat anak. Marcella, adiknya Sergio dan kakak saya itu yang kebetulan tinggal sama saya gitu. Jadi sebenarnya eh, kalau mau diingat begitu berat akan tetapi ya alhamdulillah semua sudah terjalani ya Tante. Iya. Ya? Nah, kan, waktu pertama kali yang tadi tadi, oh, sepertinya tidak menerima apa yang Allah berikan gitu ya. Tapi bagaimana sih uh, Tan untuk bisa menguatkan masalah kan kalau kita lihat uh, apa masalah itu anak yang pinter, aktif ya, cerdas gitu sampai ya. dia mau bikin sebuah film kan sampai akhirnya iya. di cancel bagaimana sih tentu untuk bisa menenangkan hati masalah bahwa oke okay, masalah ini dijalani ini adalah ujian Allah kita akan bisa ambil hikmahnya dari Iya, memang saya baru ketemu anak saya di dalam tuh setelah dua minggu ya karena awal terus terang saya nggak ada kekuatan ya. dan anak-anak saya juga jangan mama jalan ke sini dulu gitu karena wartawan juga masih ya, betul-betul yang seakan-akan memojokkan gitu kan karena mereka ber, berkomentar iya. sedikit ya. rupa karena kita memang tidak tidak mau diinterview gitu. hmm. gitu. Hmm. Karena saya tidak tahu saya harus jawab apa gitu. Saya yakin bukan mendahului Allah saya yakin bahwa anak saya tidak berbuat seperti yeah. itu gitu loh kita kasih kerjaan ke orang kok malah kita yang dikecewakan kok kita di, jadi seperti ini gitu dan Martela sama itu hanya datang ke kantor polisi untuk rasa tanggung jawab kepada anak buahnya yang ditahan kok malah dia dijeblosin adiknya juga gitu. jadi ya udah saya coba setelah saya datang ke mereka ya, ya udah sabar ya nak kita coba terima ini semua iya mama akhirnya malah saya ngeliat anak saya yang memberi dorongan dorongan kepada saya karena saya terus menangis mereka malah bisa tengah ya dari situ saya belajar dan terus belajar ya. baik tentu mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Ustadz yang Alhamdulillah sudah hadir ya Pak Ustadz seperti tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf nggak apa-apa kalau udah berbicara pengalaman kayaknya saya susah menahan air mata, mohon maaf. Begini Pak Ustadz, saya sebagai seorang ibu yang single parent, saya selalu berusaha untuk berbuat baik, selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Akan tetapi kenapa gitu, seperti tadi saya juga bilang bahwa makin saya mau baik cobaan itu datang bertubi-tubi bahkan buat saya yang terberat seperti kemarin itu gitu jadi saya tuh sampai jengkel saya marah gitu sama Allah itu baik. bagaimana Pak Ustaz baik Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Ankabut ayat 2 1 2 3 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Alif Lam Mim Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la Alif Lam Mim apakah kami akan membiarkan saja ketika seorang hamba itu menyatakan, Ya Allah aku beriman, tidak kami uji? Maksudnya apa? Apakah di saat kalian sudah sholat, sudah haji, sudah pergi umrah, sudah zikir, sudah tahajud, sudah hatam Quran tidak diuji? Pasti akan diuji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti kami akan datangkan ujian bagi kalian dengan rasa khauf, takut. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Pasti akan datang kepada kita Ujian itu pasti akan datang Semakin kita tinggi di hadapan Allah Semakin kita nunduk di hadapan Allah Semakin Allah ingin membanggakan Diri kita di hadapan para malaikatnya Ini hambaku yang kuuji Ujian dengan rasa takut Sandang pangan Bahkan kehilangan jiwa Di dalam sebuah ayat Atau hadis kudsi Nabi Muhammad SAW bersabda Allah berfirman apabila aku jatuh cinta kepada hambaku aku uji dia melalui dirinya hartanya atau anaknya kalau dia sabar dalam ujian-ujianku aku malu kata Allah untuk menimbang amal ibadahnya cukuplah dengan kesabarannya itu dia pilih pintu surgaku Cukup dengan kesabaran itu dia pilih pintu surgaku. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan, apabila aku jatuh cinta kepada hambaku, aku ingin mendengarkan keluhannya di hadapanku. Suara iksak tangisnya lebih aku rindukan daripada suara tasbih semasjidil haram. Hidup ini ujian. Nah oleh karena itu Bagaimana caranya kita menyederhanakan untuk menerima ujian? Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang tidak kuat. Pasti kuat. Permasalahannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah oleh karena itu saya katakan kembali lagi. Al-um madrasatul ula li auladiha. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kenali dia dengan Allah Bukan disuruh sholat Atau datangkan guru ngaji Bukan untuk ngaji Tetapi kenali dia kepada Allah Sehingga dalam permasalahan yang dia hadapi Dia tahu bahwa Allah itu baik untuknya Bahwa Allah itu tidak pernah berkhianat Allah itu tidak pernah meninggalkan dia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dia dari tiada menjadi ada. Allah yang memberikan rizki dia. Allah yang menjadikan dia seperti ini. Maka dia tambah dekat kepada Allah. Kalau dia kenal kepada Allah. Tapi kalau dia sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Dia tidak kenal Allah. Di saat terjadi satu benturan atau ujian. Dia katakan Tuhan tidak adil denganku. Mengapa orang yang maksiat itu tidak diuji seperti aku? Mengapa aku yang sudah dekat, sudah sholat, sudah ngaji, sudah baik, manggil anak yatim, sudah zakat, aku diuji? Ini nggak adil. Karena Tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah menguji hamba-hambanya itu karena Allah cinta ya Ustadz ya? Ujian itu macam-macam. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita hmm. Ada kalanya Allah menaikkan derajat kita hmm. Ada kalanya Allah mencubit kita Karena kita terlalu lalai Karena kita terlalu membanggakan siapa diri kita hmm. Ada juga memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan DP kita di dunia Na'udzubillah min dalik itu Ya, ya. ya. Uh, Tante waktu memang uh, eh, Marcelo tuh di penjara itu kan sepertinya kayak nggak percaya gitu ya tante ya gitu istilahnya dalam arti kata anak saya bukan seorang koruptor iya. bukan <laughs> seorang pencuri apa gitu gitu ya nah uh, waktu itu bagaimana sih tante bisa meyakinkan uh, ke Marcelanya gitu bahwa ini semua ujian dan bisa membuat Marcela bertahan sampai mengikuti proses persidangan-persidangan itu kan misalnya memakan waktu dan lelah ya tante amat sangat memakan hmm. waktu memakan biaya juga hmm. yang hmm. amat sangat memang e, Marcella sendiri merasa dia tidak berbuat jadi dia tuh dibilang santai ya dia santai-santaiin mungkin di depan saya tapi yang dia sampaikan kepada saya ya ya udah mah ini yang harus kita jalani kita terima udah dia sendiri yang komentar seperti itu jadi alhamdulillah gitu bahwa anak saya mau menerima ini semua dan kita sadar bahwa ini semua adalah teguran salah satu teguran dari Allah gitu ya mungkin ya udah nak kita coba semua sama-sama introspeksi diri mawas diri dengan menyikapi seperti itu alhamdulillah kita didapat kekuatan terus terang yang tadinya saya lemah akhirnya saya bangkit walaupun dengan tergopoh-gopoh mungkin Alhamdulillah saya bersama Olivia mengiringi mereka mengurus segala sesuatunya ya sampai akhirnya keluar keluar pun juga belum selesai karena jaksanya terdapat banding. Waktu di pengadilan negeri alhamdulillah sudah bebas murni, sekarang lagi kasasi, mohon doanya juga karena terus terang kami berjuang untuk supaya bisa bebas murni karena biar bagaimana seorang wanita kan ah ada predikat bekas residivis walaupun pada umumnya masyarakat tahu bahwa anak saya tidak melakukan itu tapi kami berpendapat dari dulu biarlah ini semua kita jalani nanti yang salah pasti akan ketahuan salah dan nyatanya kan lawannya sekarang kan tetap di penjara di Jogja terus karena bersalah baik baik nanti nanti kita akan lanjutkan Ustadz juga tadi ibu-ibu ada yang mau bertanya ditahan dulu ya bu ya karena setelah ini saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang bertanya bisa jangan kemana-mana titian call buat Ya terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami di Titikan Kalbu dan kita masih membahas tentang mendidik anak di zaman atau di era globalisasi. Langsung saja saya kasih ke pertanyaan sama ibu-ibu nih ya, sepertinya sudah tidak sabar dari tadi. Langsung saja siapa mau bertanya? Kiri kanan? Oh ya, silakan Bu, mangga. Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati, saya mau bertanya kepada Ustaz. Ini uh, berkaitan dengan <clears throat> pendidikan anak tadi seperti kita sudah dengar dari Ibu eh, Tetilis juga e, gimanakah sikap kita saat kita sudah mengajari anak kita tentang agama perasaan kita sudah maksimal seperti itu pendidikan formal juga sudah maksimal akan tetapi anak kita masih terjerumus ke hal-hal yang eh, pergaulan yang tidak kita inginkan nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua apakah kita hanya berpasrah atau bagaimana gitu saat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nuh alaihissalam seorang nabi Nuh adalah pilihan Allah Ketika Nuh membuat perahu Maka Semua bertanya Karena tidak akan mungkin air Sampai ke lembah itu Karena laut jauh sekali Tapi ketika selesai Disuruh diperintahkan oleh Allah seluruh yang hidup di situ untuk masuk semua ke kapal. Kecuali anaknya. Anaknya mengatakan apa? Abah, saya mau naik ke atas gunung. Nak, naiklah ke sini nak. Sudah diberitakan oleh Nuh bahwa terjadi akan terjadi banjir besar, akan terjadi sesuatu luapan dan dunia ini akan karam semuanya. Tapi anaknya tidak taat. Tapi dengan syarat Nuh sudah menyampaikan Nuh alaihi salam menyampaikan apa yang disampaikan yang harusnya disampaikan. Ketika Nuh melihat anaknya kelelap, Nuh mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, bunaya anakku ya Allah." Apa jawab Allah? "Ya Nuh, wahai Nuh, itu bukan anakmu karena amalnya tidak soleh." Jadi di saat seorang tua atau suami istri memiliki anak mendidik dia dengan pendidikan Islam bukan sekedar mengajarkan saja tapi mendidik dia memberikan contoh di rumah disekolahkan di sekolah yang baik di lingkungan-lingkungan yang baik pada suatu saat dia sudah akhir balik dan dia berontak dalam arti kata tidak baik kita terlepas kita tidak boleh pasrah itu adalah darah daging darah daging kita. Tetapi kita sudah cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bertanggung jawab. Nah, kapan perpisahan kita dengan anak kita? Di saat anak kita sudah memilih jalannya masing-masing. Tapi dengan ingat tanggung jawab kita tetap kita harus memberikan nasihat. Kalau kita tidak mendidik dia, berarti itu saham kita untuk masukkan kita ke dalam neraka naudzubillah karena anak itu tetap anak kapan anak itu akan berpisah di saat kita telah mendidik dengan baik dia mencari jalan yang lain lakum dinukum waliyadin ya baik langsung saja ke penanya berikut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ati Bawono saya mempunyai seorang eh, putri berumur 17 tahun. Tentunya eh, rasa kekhawatiran dalam pergaulan sangat besar dan jadi overprotect ke dia. Suatu saat dia bertanya, kapan saya boleh pacaran? Nah, kiat-kiat apa Pak Ustadz dalam pergaulan Islam untuk anak-anak uh, seumur 17 tahun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam tidak kenal pacaran, Bu. Karena Islam tidak mau anak-anak kita jadi piala bergilir. Islam tidak mau mohon maaf mungkin agak kasar. Islam tidak mau menjadikan anak-anak kita ini duren yang dicobain aja. Tapi Islam menginginkan seorang wanita itu punya martabat. Islam tidak melarang ta'aruf. Tapi bukan berarti perkenalan itu boleh jam 12 malam tiap malam minggu pulang. Islam mempunyai kaidah-kaidah. Islam mempunyai tatanan bagaimana caranya untuk memperkenalkan seorang putri dengan putra. Nah, oleh karena itu ajarilah dia mengenal kepada Allah sehingga tertanam iman kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Dia boleh mengenal calon suaminya, tapi bukan untuk maaf-maaf untuk perkenalan Apalagi umur 17 mau dikawinkan, silahkan. Seperti itu. Nah tetapi kalau dia mau berkenalan, biarlah di rumah. Ajak bermain di rumah. Dan kita ada di kita bicara dengan baik-baik. Tapi kalau untuk perkenalan seperti sekarang kebebasan naudzubillah min dalik, kalau sudah terjadi sesuatu baru menyesal. Ya kan? Oh tidak gaul, biar nggak gaul nggak apa-apa. Yang penting dapat ridha Allah ketimbang gaul dapat neraka Allah. Hidup ini dua pilihan, jalan menuju Allah atau neraka. Dua, mau dunia atau sang pencipta dunia. Hidup ini harus ada ketegasan. Kita bukan tidak boleh dan bukan melarang anak kita untuk mengenal laki-laki atau perempuan, tetapi ada batas-batas tertentu. Apakah kita redo anak kita? Maaf-maaf, berjalan sana seminggu, berjalan ke sini seminggu, Na'udzubillah min dalik. Islam tidak seperti itu, Bu. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Iya. Puas Bu jawabannya? Iya, alhamdulillah. Baik, saya kasih bonus nih sekarang. Biasanya dua pertanyaan langsung saja. Saya kasih nanya satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohati. Iya. Saya ingin bertanya dengan Ibu Teti. Oh ya, silakan. Mangga. Ya. I'm sorry ibu Teti. Ya. Saya ingin bertanya, Ibu Teti kan Ibu Teti kan single parent membesarkan anak. Iya. Ya. Sama seperti saya. Kan single parent. <laughs> Ibu Teti mengalami anaknya masuk dalam tahanan. Saya pun pernah seperti itu. Jadi nasib Ibu Teti antara dan saya. Yang saya ingin tanyakan, apakah anak ibu Teti satu rumah dengan anak ibu terjadi demikian? Gimana nah, Bu? Maaf. Satu rumah maksud saya. Dengan dengan satu rumah itu maksudnya tidak berpisah dengan anaknya selama kejadian ini gitu loh. Karena saya satu rumah dengan anak saya, anak saya terjadi semacam kayak Bu Teti. Hmm. Anak saya salah tangkap karena ya. katanya sajam, tapi anak saya tidak mempunyai itu gitu. Ya. Sampai ya. masuk dari nah, sekarang Bu Teti saya tanya. Nah Bu Teti ini satu rumah dengan anak ibu atau di luar anak itu kontrak sendiri sampai oh, di luar iya. jangkauan iya. ibu, baik, baik. anak ibu salah semacam jadi semacam kayak itu. Ya. ya. Ya. Iya. Kalau anak ibu adalah seorang bisnis ya. yang pandai, yang pintar. Ya, baik. Itu saja ya. yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Terima maaf sebelumnya. Terima ya. kasih. <laughs> Ya memang uh, saya sebagai single parents kebetulan anak-anak saya memang tinggal sama saya ya kan anak saya yang laki yang waktu itu di, uh, sekolah di Malaysia anak-anak saya begitu selesai kuliah dia mulai terjun ke film setelah selesai ya sudah gitu punya penghasilan. Memang saya mengajarkan kalau bisa sebagai wanita itu bisa mandiri ya. Jadi sekalipun nanti kita ikut suami tapi nggak ada salahnya kalau kita juga berjuang mati-matian. Ya contohnya mamah deh saya bilang sekarang siapa yang nyangka mama harus sendiri membesarkan anak biar harta segunung kalau kita tidak punya ability, tidak punya kemampuan gitu, kita bisa habis itu semua gitu ya. Selain tadi seperti Pak Ustadz, basicnya semua adalah mengenal Allah dan agama gitu kan. Nah, setelah itu mereka syuting ceritanya anak saya bisa beli apartemen menyicil dengan bayar dulu DP terus menyicil. Terus akhirnya mah aku boleh tinggal di situ katanya gitu. Ya udah Ya itu tadi anak zaman sekarang tidak seperti dulu kita dipototin orang tua juga udah takut ya kan. Anak sekarang kita harus sebagai kawan yang saya alamin dalam kehidupan saya gitu ya. Semakin saya mengikat mereka, mengekang mereka semakin berontak. Contoh soal, ini menyimpang sedikit ya. Contoh soal kayak kamu nggak boleh hari ini Sabtu sampai hari uh, Senin sampai Sabtu nggak boleh pergi kecuali hari Sabtu pulang sekolah pergi sama mama minggu ada batas ya ada jam-jamnya. Terus ceritanya mereka ada undangan Pergi dari rumah jam 10 Saya ketakutan terus orang saya nangis Kok gitu Ini kan mama janda nanti apa kata orang Aduh mama itu pestanya aja baru mulai lebih dari jam segitu akhirnya suatu hari saya diajak gitu ada kafe namanya jalan-jalan saya pikir ayo mau jalan-jalan apaan sih malam-malam jalan-jalan ternyata nama kafe itu jalan-jalan Terus saya lihat sendiri bahwa runningnya kafe itu tuh di atas jam 10 gitu. ini mama lihat sendiri gini ya. Udah akhirnya saya mulai membuka diri dalam arti kata ya seperti main layang-layang yang saya uh, terapkan dalam kehidupan saya. Mendidik anak sekarang ternyata nggak bisa dikekang, nggak bisa didikte. Saya coba lepas. Seperti contohnya akhirnya Marcella beli apartemen itu dengan hasil jadi payah sendiri. Waktu itu dia syuting Sevia, dicicil, akhirnya dia pindah di situ. Walaupun tiap hari hampir lah akhirnya saya juga susah masih ke situ karena saya mencoba melepas dia juga sendiri gitu. Nah, ya memang tinggal sendiri sama pembantu, kadang adiknya di situ, kadang saya seminggu tiga kali nginep gitu. Pada kejadian itu juga anak saya kebetulan lagi di kantor, lagi rapat meeting-meeting gitu. Nah, itu tadi memang kita sebagai orang tua bukan takabur, akan tetapi agama itu seperti Pak Ustadz bilang bahwa buat saya pribadi itu adalah fondasi gitu untuk untuk seseorang anak ataupun untuk kita sendiri. Dan alhamdulillah ya saya selalu menerapkan kayak sholat lima waktu harus ini alhamdulillah karena bukan apa kalau kita mau berbuat yang terlalu jauh kita masih ada pagar yang saya terapkan seperti itu dan alhamdulillah ya sampai sekarang pun anak-anak saya belum punya pacar sekarang baru coba dekat ya kan ya udah cukup udah lulus udah sarjana belum itu jadi mereka memang udah lama nanti aja teman-teman aja semua saya yang malah khawatir jadi waktu kejadian itu seperti itu Bu, walaupun kita berjauhan tapi dekat. Aplikasi iya, ya, ya. Baik. Ya, nanti nanti kita akan lanjutkan Pak Ustadz ya. juga dan Ibu-ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tips yang kolbu akan kembali subscribe sam berikut karena itu tetap bersama kami. Insya Allah. terima kasih pemirsa Anda masih saya bersama kami di Titian Kalbu Dan masih bersama dengan Ustaz Ohman Sihab Dan masih bersama dengan uh, Mbak Tilis uh, eh, Indriati Yang tadi sudah bercerita banyak ya bu pengalaman ya Tante ya Bahwa memang anak itu istilahnya amanah dan titipan Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua yang harus tekun berusaha Semangat untuk tetap selalu mendoakan anak yang terbaik Ya silakan atau mau nanya lagi sama Ustadz Ustaz maaf saya mau tanya satu lagi Jadi begini Pak Ustaz Seandainya kita punya seorang anak ya, ya. E, kita kan ingin saya semua pasti di sini mengharapkan punya anak yang soleh ya. Tapi kebanyakan kita melihat bahwa untuk sholat kadang-kadang mereka lalai ya. Nah terus kadang-kadang orang tua itu sering mengingatkan gitu Pak Ustadz ayo sholat iya iya kadang-kadang jawab ya nanti itu kan kita jawab saya sama Allah misalnya gitu nah kadang-kadang dengan kita sering mengingatkan terus anak itu marah bahkan kadang-kadang ada pengalaman dari teman saya sendiri juga terus diem dieman gitu nah itu bagaimana menyikapinya Kak Ustaz terima kasih ya memang Rasul mengatakan alimu auladakum laisa fi zamanikum atau makalahlah itu jadilah anakmu bukan pada zamanmu dahulu kalau kita belum mandi, eh kau lihat itu kolam itu ada airnya nggak? Itu tandanya suruh apa? Suruh mandi. Kalau sekarang kamu lihat itu kolam, oh penuh penuh dia bilang gitu. Kalau kita dilototin oleh ayah kita dulu langsung nunduk. Kalau sekarang, ya Allah mata baba besar sekali dia bilang. Nah kembali lagi ada satu ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk mendidik anak itu ataupun apa saja. Ubu'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah panggil ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan lemah lembut kita kadangkala sama anak atau oh, kayak sama setan ayo sholat nggak sholat neraka masya Allah ingatkan dia kesadaran dia nak sholat nak Tuhan yang memberi kehidupan engkau hanya minta lima menit nak sinetron satu jam nak Sholat Itu harus diubah Maka itu saya katakan tadi Mengenal kepada Allah Lebih utama dari ibadah yang tidak mengenal Allah Siapa itu Allah Bagaimana rahmannya Bagaimana rahimnya Bagaimana satarnya, bagaimana penyayangnya, kasihnya, pemaafnya, sehingga ketika anak itu terdapat sesuatu dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah akan takut. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Hambaku, jika engkau takut kepadaku dengan hakikat takut, akan kuciptakan seluruh makhluk ini takut kepadamu. Tapi jika engkau tak takut kepadaku, akan kuciptakan kehidupanmu menakuti engkau." Kita ketakutan dengan kehidupan kita, bukan? Kita ketakutan anak, kita ketakutan berbagai macam, tapi kita tidak takut sama Allah. Nah, oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat kita kepada anak karena dia darah daging kita. Dia adalah jiwa kita. Dia adalah amanah yang Allah berikan. Ibu tahu bu, pahalanya seorang wanita yang hamil satu hari, belum ke sembilan bulan sepuluh hari, satu hari saja, pahalanya bagaikan jihad bersama Rasul SAW. Alaihi Wasallam. Makanya banyak hamil bu, alhamdulillah. Baik Ustaz, terakhir kesimpulan ya. apa yang harus uh, kita ambil di pertemuan kita kali ini dan insya Allah menjadi ilmu bagi kita semua ya Bu ya. Semoga anak kita selalu dalam lindungan Allah yang pastinya sukses dunia akhirat. Silakan Ustaz. Kembali lagi saya akan ingatkan untuk diri saya, bunda-bunda pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga yang menjadikan anak kita menjadi baik atau tidak lingkungan rumah tangga bagaimana dari kecil itu anak-anak maghrib dan isyaknya coba matikan televisi untuk kita sholat bersama-sama lingkungan rumah tangga bagaimana ayahnya bagaimana ibunya bagaimana pembantu dan lain-lain itu pertama kali yang kedua lingkungan pendidikannya yang mengajarkan dia bukan sekedar untuk eksakta tapi bangun ruhaniahnya untuk menghargai manusia untuk menghargai siapa Tuhannya itu yang ketiga di mana tempat nongkrongnya di mana tempat magangnya. yang Nabi mengatakan sungguh kalau melihat seseorang dari cerminan siapa yang dia teman oleh karena itu, kalau sudah terjadi, kita yang capek. Lebih baik dari sebelum terjadi, didik anak-anak kita. Jarang orang ibu itu membawa anak-anaknya ke perpustakaan sekarang ini. Yang paling banyak ke mall. Subhanallah. Yang salah siapa? ibunya, bukan bapaknya. <laughs> Ustaz terima kasih banyak ya Sama-sama. waktu ilmu kesempatan. sama Tante terima kasih salam Sama-sama. untuk anak-anak, semoga sehat terus. Amin. Ibu-ibu terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga Insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan titian kolbus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban tapi mengamalkannya jauh lebih utama. Sisi Kirani beserta kru pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.